Apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Nah, Abu Lutfi. Nah, apa faedah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran lalu. Fadal. Bukair. Nah, Abdullah. Anna badan al-haid tahir. Bahwa tubuh seorang yang seorang wanita yang haid suci tidaklah najis. Ada faedah lain? Abu Zaid Rasulullah Nah, bahwa di antara atikaf yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pada 10 hari terakhir dari bulan apa? Dari bulan Ramadan. Baik. Yang lainnya, ya. Nah. Faedah yang lain? Ya, Taufik. Bolehnya seorang yang beraktikaf untuk keluar dari masjid dalam rangka kebutuhan manusia. Seperti apa kebutuhan manusia ini? BAB atau BAK? Baik. Itu mungkin di antara beberapa faedah dari pelajaran yang telah lalu dan insyaallah kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya al hadisul khamis ba'dal mi'atain hadis yang ke-205 dari kitab Umdatul Ahkam عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة Hadis yang ke-205 ini merupakan sebuah hadis yang masih berkaitan dengan permasalahan i'tikaf. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi yang telah mendapatkan jaminan surga, jaminan al-jannah melalui lisan rasulnya di saat Umar ibn Khattab masih hidup di dunia ini. Dan beliau adalah khalifah yang kedua yang memimpin kaum muslimin sepeninggal khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin kaum muslimin kurang lebih selama 10 tahun lamanya. Maka sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu suatu hari berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Kultu, aku berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kuntu nazartu fil jahiliyah. Ini sesungguhnya aku kuntu dahulu nazartu telah bernazar. Sesungguhnya aku dahulu pernah bernazar kaban fil jahiliyah ketika masih berada dalam kehidupan jahiliyah sebelum menyambut ajakan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan nazar? Nazar adalah sebuah ungkapan dari seseorang untuk mewajibkan dirinya sendiri melakukan sesuatu yang asalnya bukan wajib. Yang biasanya diiringi dengan sumpah. Baik dikaitkan dengan sesuatu, jika aku berhasil maka aku akan melakukan demikian atau demikian. Atau tidak dikaitkan dengan sesuatu, tiba-tiba dia mengatakan aku bernazar untuk melakukan demikian dan demikian. Di dalam kitab-kitab akidah, para ulama membahas bahwa hukum asal seseorang bernadar itu adalah makruh, tidak disukai dalam agama ini. Mengapa? Para ulama menjelaskan karena dia ketika hendak melakukan amalan soleh, terlebih dahulu bernadar atau mengharuskan dirinya untuk melakukannya, apalagi digantungkan terjadinya amalan tersebut dengan diraihnya sesuatu yang dia cita-citakan. Sehingga di antara para ulama salaf ada yang menyatakan bahwa tidaklah nazar itu keluar kecuali dari seorang yang bakhil. Mengapa? Karena dia mau melakukan perbuatan yang baik, amalan soleh, menunggu jika cita-citanya berhasil. Adapun memenuhi sesuatu yang telah dinadarkan tersebut dinyatakan oleh para ulama hukumnya wajib. Tentunya jika nadar tersebut bukan nadar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sahabat Abu Bakar eh, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan kepada Rasul bahwa dahulu beliau ketika masih berada di masa jahiliyah pernah bernazar, pernah mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu amalan mulia. Apa amalan mulia itu? Beliau mengatakan an a'takifa lailatan wa fi riwayatin yauman fil Masjidil Haram. Isi dari nazar tersebut adalah aku akan beriktikaf satu malam, dalam riwayat lain satu hari, di mana fil Masjidil Haram di Masjid Al Haram. Jadi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar dan nazar ini beliau ucapkan ketika masih berada di masa jahiliyah. Nazarnya adalah tentang iktikaf yang merupakan salah satu bagian dari pembahasan kita dalam beberapa pelajaran ini. Beliau bernazar untuk i'tikaf. Apa maksudnya i'tikaf? Untuk tinggal di masjid. Dalam hal ini adalah Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram ini tempatnya di mana? Nasrul di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah, masjid yang paling mulia di dunia ini. Masjid yang paling mulia di dunia ini. Yang terdapat di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian apa kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'awfi binadrik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'aufi binadrik maka tunaikanlah nadarmu itu." Walam yadhkur ba'dur ruwah yauman wala laylah. Sebahagian dari perawi hadis ini ada yang tidak menyebutkan kata yauman, sebagian lagi juga tidak menyebutkan kata lailah. Fa dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diajukan sebuah pertanyaan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkait dengan permasalahan i'tikaf di mana i'tikaf yang beliau nazarkan ini ketika masih di masa jahiliyah belum masuk Islam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memberikan bimbingan agar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunaikan i'tikafnya tersebut. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa amalan i'tikaf yang hukum asalnya adalah sunnah atau maksimalnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan ketika seseorang bernazar untuk melakukan iktikaf tersebut, maka hukumnya berpindah menjadi wajib. Yang tadinya hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah, ketika seseorang bernazar untuk melakukan iktikaf tersebut, maka berubahlah hukumnya menjadi wajib maka wajib bagi seseorang yang bernazar untuk melakukan i'tikaf tersebut untuk menunaikannya. Nah, ini faidah pertama dari hadis yang sedang kita pelajari ini. Kemudian faidah kedua terkait dengan lafat lailatan atau yauman yang terdapat di dalam hadis ini. Dan kesimpulan sebahagian ulama dari dua lafaz tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa sahabat Umar bin Khattab bernazar untuk melakukan i'tikaf selama satu malam atau satu hari. Dan tentu dari kata Lailah menunjukkan pelaksanaan iktikaf yang beliau bernadar padanya itu hanya di malamnya saja. Sedangkan dari lafaz yauman, dari lafaz yauman, maka iktikaf yang dinadarkan itu hanyalah di pagi hari atau siang harinya saja, tidak di malam harinya. Lalu apa di antara yang disimpulkan oleh ulama dari dua lafat yang berbeda ini, mereka mengangkat dari dua lafat yang berbeda ini satu permasalahan, yaitu apakah bagi seorang yang beriktikaf juga harus melakukan saum, melakukan puasa seiring dengan pelaksanaan etikafnya tersebut? Para ulama yang melihat bahwa hadis ini diriwayatkan dengan lafadz lailah malam, maka berarti sebuah iktikaf secara umum yang dilakukan tidak wajib bagi seseorang untuk berpuasa padanya. Dan ini pendapat Syekh bin Utsaimin rahimahullah pendapat Syekh bin Bas dan yang tergabung dalam Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia di masa hidupnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu jami'an. Iktikaf tidaklah harus dengan berpuasa. Sedangkan yang memandang bahwa riwayat ini dengan lafad yauman satu hari maka mereka berkesimpulan bahwa i'tikaf yang dilakukan itu diiringi dengan saum, diiringi dengan puasa. Al-Syeikh eh, Al-Bassam hafizahullah ta'ala di dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam atau Taisir Al-Allam ini, beliau menggabung dua pendapat tersebut. Pada asalnya, seorang yang beriktikaf tidak wajib untuk melakukan saum. Tentunya topiknya di luar bulan Ramadan. Namun alangkah baiknya jika iktikaf yang dilakukan itu diiringi dengan saum. Diiringi dengan saum min bab al-ihtiyat. Yaitu dalam rangka kehati-hatian di dalam melakukan uh, amalan tersebut. Itu di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-205 dari kitab Umdatul Ahkam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini ada yang belum difahami sebelum kita menginjak pembahasan hadis berikutnya. نعم Nah, sini ada pertanyaan, apakah tidak bisa diambil dari hadis ini bahwa pelaksanaan etikaf itu bisa dilakukan hanya semalam saja atau sehari saja. Sebagaimana yang mungkin biasa terjadi di sebagian masyarakat kalau bulan Ramadan khususnya mengambil hari-hari tertentu saja, malam hari berangkat ke masjid, pertengahan malam pulang ke rumah. Nah, maka dalam permasalahan ini pembahasan tentang etikaf itu sendiri sifatnya luas. Artinya seseorang bisa melakukan iktikaf berdiam diri di masjid kapan saja. Terlebih jika dia bernazar untuk melakukan iktikaf. Terlebih jika dia bernazar untuk melakukan iktikaf apalagi dengan bilangan hari tertentu, satu hari atau dua hari atau tiga hari atau yang lainnya. Maka dia hendaknya atau berkewajiban untuk menunaikan i'tikaf yang ia nazarkan tadi sesuai dengan kandungan atau isi nazarnya. Namun permasalahannya adalah bagaimanakah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mengisi hari-hari Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita lihat tentang amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bimbingan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam serta amalan para sahabatnya termasuk para istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan i'tikaf sepeninggal beliau, maka mereka melakukan i'tikaf selama sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadan. Dimulai sejak terbenamnya matahari malam 21 hari 20 masuk malam 21 Ramadan dan diakhiri dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan dan masuk tanggal 1 Syawal. Itu yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan i'tikaf yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Dan para ulama menyimpulkan sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada yang berkaitan dengan pelaksanaan i'tikaf dalam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tersebut, maka di sana ada syarat-syaratnya. Tidak boleh keluar dari masjid sebelum waktu keluarnya, yaitu akhir dari bulan suci Ramadan tersebut. Oleh karena itu, ketika pembahasannya terkait dengan iktikaf di bulan suci Ramadan, maka pelaksanaannya pun sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta para istri beliau sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelaksanaannya tidak bisa diputus-putus jika ingin mendapatkan iktikaf yang sesuai dengan teladan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke masjid pada malam 21 dan keluar pada malam 1 Syawal setelah e, terbenamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan tersebut. Jadi demikian wallahu alam bisawab. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. الحديث السادس بعد المئتين حديث yang ke-206 عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني فكان مسكن وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد فمر الرجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه حديث yang ke-206 dari kitab Umdatul Ahkam diriwayatkan dari Ummul Mukminin Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha beliau adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan putri bangsawan tokoh Yahudi Bani Nadir yang bernama Huyai bin Akhbab yang mati dalam keadaan kafir tentunya Huyai bin Akhbab. Sedangkan Safiyah putrinya masuk ke dalam Islam wa hasunat islamuhu dan Islamnya menjadi Islam yang baik sehingga Allah pilih termasuk sebagai salah seorang pendamping Rasulnya yang mulia. Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha qalat berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjid. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah melakukan i'tikaf fil masjid di sebuah masjid. Dan yang dimaksud dengan al-masjid di sini adalah al-masjid an-nabawi. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu berada di kota Madinah Fa'ataituhu azuruhu lailan. Maka aku mendatangi beliau. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang suami. Azuruhu lailan. Aku datangi di malam hari dalam rangka untuk menziarahinya. Dalam rangka untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhu maka aku pun mengajak beliau untuk berbincang-bincang. Thumma kumtu liangkaliba. Setelah selesai apa yang dibutuhkan, kemudian aku beranjak pergi untuk kembali. Kembali pulang. Faqama ma'i liyaklibani. Maka beliau pun turut berdiri dan uh, dalam rangka untuk mengantarkan aku pulang ke rumah. Wa maskanuha fi baiti Usama. Ucapan ini dari perawi. Wa maskanuha dan adalah tempat tinggal dari Sofia ketika itu fi baiti Usama di sebuah rumah yang sekarang milik sahabat Usama bin Zaid. Jadi uh, tinggal di sebuah rumah, rumah Sofia yang kemudian belakangan hari akhirnya menjadi milik Usamah bin Zaid. Seorang perawi ketika menyampaikan hadis ini untuk memahamkan kepada murid-muridnya, beliau berikan tambahan kata-kata ini. Wa kana maskanuha fi baiti Usamah bin Zaid. Ini diistilahkan dalam ilmu mustalah eh, sebagai mudraj, sesuatu yang disisipkan oleh perawi, bukan bagian dari hadis, di antara tujuannya adalah untuk memperjelas apa yang ada dalam riwayat tersebut. Wa kana maskanuha fi baiti Usama bin Zaidin dan adalah rumah Sofiyah ketika itu adalah rumah yang ditempati oleh Usama bin Zaid saat ini. Famarra rajulani minal ansar. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama Sofiyah menuju rumah Sofia, berlalulah dua orang lelaki minal ansor dari kalangan kaum ansor. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika keduanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di jalan ada bertemu dengan dua orang dari kaum Ansar maka ketika dua orang dari kaum Ansor ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asroa, dua orang tersebut mempercepat fil masyi dalam jalannya, mempercepat jalannya. Faqala Shallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ala rislikuma, sebentar, kalian berdua jangan jalan dengan cepat karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyampaikan sesuatu. Dipanggil sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyatakan, Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Sesungguhnya dia, yakni wanita ini, adalah Sofiyah bintu Huyai. Dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita yang bersama beliau ini adalah istri beliau. Faqala, maka kedua orang Ansar tersebut berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Dua orang ini menyatakan Subhanallah, wahai Rasulullah. Ungkapan takjub dari mereka berdua, ungkapan keheranan. Karena dengan ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terkesan bahwa mereka berdua bersuuban kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah berduaan dengan seorang wanita. Maka dari itu beliau langsung maka dari itu mereka berdua langsung menyatakan subhanallah ya Rasulullah. Masa kami mau menilai atau menuduh engkau dengan tuduhan yang seperti itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan pada tubuh anak cucu Adam, majrad pada uh, jalan darah anak cucu Adam. Wa inni khiftu dan sungguh aku sangat khawatir ayyakdhifa fi qulubikuma syarran aw qala syai'an. Aku khawatir syaitan tersebut akan me memberikan atau meniupkan sesuatu yang jelek pada hati kalian berdua. Sehingga timbul kecurigaan, timbul hal-hal yang tidak baik terkait dengan pribadi Rasulullah SAW. Sebelum terjadi dan berlanjut, maka Rasulullah SAW menutup pintu kejelekan tersebut dengan memahamkan bahwa dia adalah Sofiyah bintu Huyai. Wafi riwayatin dan di dalam riwayat lain, annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafi fil masjid. Di sini penulis kitab Umdatul Ahkam membawakan riwayat yang lain. Dan ini memang di antara tariqatul muhaddisin. Cara atau metode para muhaddisin, para ahli hadis di dalam membawakan sebuah riwayat. Karena sebuah riwayat itu terkadang berasal dari sekian jalan periwayatan yang kadang-kadang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi sehingga jika semua riwayat tersebut dikumpulkan menjadilah sebuah cerita yang utuh jika sifatnya adalah cerita atau riwayat yang utuh yang bisa lebih tergambar secara jelas apa yang dimaukan oleh riwayat tersebut. Maka dari itu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan riwayat yang lain. Wa fi riwayatin annaha ja'at tazuruhu fi fil masjid. Bahwasanya Safiyah datang mengunjungi Nabi saw. alaihi wasallam fi fil masjid di hari-hari i'tikaf beliau fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan. Ini ada tambahan bahwa etikaf yang dilakukan oleh Nabi itu adalah fil ashril awakhir. Waktu kunjungan tersebut terjadi pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. fatahaddathat indahu sa'atan. Kemudian Sofia mengajak berbincang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saatan selama sekian waktu. Makna bahirnya saat itu satu jam, tapi maksudnya di sini adalah selama sekian, selama sekian waktu dari zaman, dari waktu. Thumma qamat, kemudian Sofiyah berdiri, tangkalib beranjak untuk pulang ke rumah. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، Maka Nabi الله alaihi wasallam kemudian turut bangkit dan mengantar Sofia radhiyallahu anha ke rumah. Hatta idza balagat bab al-masjid 'inda babi Ummi Salamah, thumma بمعناه. Kemudian ketika sampai ketika Sofia bersama Nabi sampai pada salah satu pintu masjid di dekat rumah Ummi Salamah yang juga salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Thumma dzakarahu ma'nahu. Kemudian si perawi tersebut meriwayatkan kisah selanjutnya. Yaitu eh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sofiyah sedang berjalan sampai pada salah satu pintu masjid yang dekat rumah Ummu Salamah karena rumah para istri Rasul itu satu dengan yang lainnya berdekatan. Makanya ada istilah ada surat khusus surat Al-Hujurat. Rumah-rumah atau kamar-kamar yang di situ berisikan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Eh, dan secara terpisah. Maka disebutkan di sini bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Sofia sedang uh, uh, dekat dengan pintu rumah Ummul Mukminin Ummi Salamah maka bertemulah dengan dua ansor tadi. Ini ada tambahan riwayat bahwa pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua orang ansor tersebut yaitu ketika beliau uh, lewat di dekat rumah uh, Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kemudian dibawakan kisah tersebut yang kurang lebih sama dengan riwayat yang telah kita baca. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin uh, terjemahan atau makna dari hadis yang ke-206 dari kitab Amnatul Ahkam dan insya Allah kita akan pelajari lebih luas lagi. Kita akan jelaskan hadis ini pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.